Nah, barakallahu fikum hafizakumullah, pembagian atau penjelasan mengenai al-akhbar. Jadi khabar-khabar. Dan sudah kita jelaskan barakallahu fikum Maksudnya khabar itu sendiri maknanya umum. Khabar yang sampai kepada Rasulullah atau yang dinukilkan dari Rasulullah namanya hadis. Khabar yang dinukilkan dari sahabat namanya apa? Asar atau dari tabi'in juga asar atau sampai di bawahnya namanya asar. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum sehingga di sana ada umum dan khusus. Ada umum wa khusus. Yang umum itu adalah khabar. Umum mencakup hadis, nah tentukan juga mencakup apa? Asar. Tapi kalau hadis khusus untuk apa? Untuk yang sampai dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun asar yang eh, khusus nah barakallahu fikum yang sampai pada sahabat atau di bawahnya. kalau salah itu ya. Nah barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat di sini apa yang beliau sampaikan di sini. Naam barakallahu fikum Halaman 60 qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, fa amma ma waqa'a fi ahdihi wa lam ya'lam bihi, maka adapun perkara yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam dalam keadaan beliau tidak mengetahui kejadian tersebut, fa innahu la yusabu ilaihi maka sungguhnya perbuatan tersebut tidak bisa dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walakinahu hujjatul iqrarillahi lah. Tapi walaupun demikian itu hujjah, dalil, argumen dikarenakan apa? Penetapannya Allah Subhanahu wa taala padanya. Pada pada perbuatan tersebut. Kalau seandainya itu dilarang, misalnya Allah Taala melarang itu loh, melalui nisan Rasulullah SAW. Tapi buktinya Rasulullah SAW tidak apa, tidak ada, tidak ada komentar karena tidak tahu tadi. Kemudian apa? Kemudian barakallahu kalau wa Allah Subhanahu Wa Taala maha tahu sehingga para sahabat ketika berbuat, kalau seandainya itu perkara mungkar, Allah Ta'ala langsung apa? Bisa jadi menurunkan wahyu gitu loh. Ini posisinya dalam keadaan wahyu turun waktu itu. Nah, barakallahu fikum. Wahyu masih turun. walidhalika oleh karena itu istadalla sahabat radhiyallahu anhum ala jawazil azl. Oleh karena itu, nah barakallahu fikum para sahabat berdalilkan Nam radhiyallahu anhum mengenai diperbolehkannya al-azl. Al-azl itu sudah kita jelaskan yang mengeluarkan air mani di luar apa? Di luar nam Eh, di luar kemaluan wanita itu istilahnya. Paham ya itu ya? Namanya asal namanya. Jadi berhubungan badan berhubungan cuman ketika mengeluarkan di luar itu. Namanya asal. Nah, itu apa? Itu perbuatan dibolehkan bi iqrarillahi lahum alaihi. Karena dengan apa? Dengan penetapannya Allah Subhanahu wa taala Nah barakallahu fikum pada mereka atas perbuatan tersebut. Enggak ada larangan berarti kan? Tidak ada larangan. Qala Jabir radhiyallahu anhu, Jabir bin Abdullah, "Nahan kunna na'zil wal Qur'an yang suruh. Dahulu kami itu nazil melakukan azan ini dalam keadaan Al-Quran turun. Muttafaqun alaih. Hadisnya muttafaqun alaih. Ini menunjukkan bahwasanya perbuatan yang dilakukan zaman Rasulullah, Rasulullah tidak mengetahuinya, ini nggak bisa dinisbahkan Rasulullah. Oh, ini perlaku, ini perbuatan Rasulullah nggak bisa. Ini Rasulullah yang melakukannya tidak bisa. Tapi dilihat, itu kenapa bisa jadi hujah? Karena perbuatan tersebut tidak ada larangan itu loh. Kalau seandainya waktu itu dilarang, niscaya Allah akan menurunkan wahyu kepada Rasulullah untuk melarang perbuatan tersebut, tapi buktinya tidak dilarang. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum perhatikan Zada Muslimun. Nah, Imam Muslim menambahkan lafaz qala Sufyan walau kana syai'an yunha anhu lanahana anhu al-Qur'an. Kalau seandainya nah sesuatu tersebut ada sesuatu yang dilarang darinya, niscaya Al-Qur'an itu akan melarang kita. Maksudnya apa? Allah Taala nurul wahyu. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Tapi buktinya ada larangan enggak? Kalau tidak ada larangan. Wa yadullu ala anna iqrarullah hujjah dan menunjukkan bahwasanya menunjukkan atas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala atau penetapan Allah taala itu hujjah an la af'ala al munkarah allati kana al munafiqun nam yakhfunaha eh, nah perhatikan ini wa yadullu ala anna iqrarullah hujjah dan yang menunjukkan bahwasannya ketetapan Allah Subhanahu wa taala atau penetapan Allah Subhanahu wa taala itu adalah hujjah annal af'al munkar bahwasanya perbuatan-perbuatan yang munkar allati kana al-munafiqun yukhfunaha ya orang-orang munafikun waktu itu menyembunyikannya yubayyinullah ta'ala yubayyinullah Allah yubayyinullah Allah ta'ala wa yunkiruha alaihim Allah Subhanahu wa taala menjelaskan nah perbuatan-perbuatan munkar tersebut dan mengingkari perbuatan-perbuatan tersebut terhadap orang-orang munafikin Eh, kisahnya ada itu nanti dalam surat Al-Munafikun sepenuhnya itu. Dalam surat Al-Munafikun. Nah, Allah Yang membiarkan. Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan. Mau sama ya? Nah, fadalla ala anna ma sakatallahu anhu fa huwa Ini menunjukkan bahwasanya perkara yang Allah telah diam darinya, tidak membicarakan, tidak melarang itu berarti diperbolehkan. Untuk masalah hasil ini, waktu itu masa-masa wahyu masih turun itu Tapi kenapa Allah Taala tidak menurunkan nama wahyu kemudian melarangnya? Karena menunjukkan masih diperbolehkan itu. Langsung ya? Nah, barakallahu fikum. Wa misalu ma udhifa ila an Nabi sallallahu alaihi wasallam min wasfin fi khuluqihi. Dan termasuk contoh yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa sifat fi khuluqihi yaitu berkaitan masalah akhlak beliau. Kana an Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Kana an Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa asja'an nas. Wa asja'an nas. Dahulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling jermawan dan paling pemberani. Kamu belum ini? Ini termasuk bentuk akhlak atau sifat atau bukan? Nam. sifatnya Rasulullah berkaitan masalah akhlaknya. Sifatnya Rasulullah berkaitan masalah akhlaknya. Nabi Allah fikum ya Nam. Bahkan Allah bahkan khuluquhu Al-Qur'an dan bahkan akhlaknya Rasulullah adalah Al-Qur'an. Nam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan sungguh telah ada pada kalian nah pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sungguh telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, tauladan yang bagus, panutan yang bagus. amin ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Wa misalnya man udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min wasfin fi khilqatihi. Dan contohnya Nah, perkara sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam yang berkaitan tentang sifat nama atau berupa sifat yang berkaitan tentang nama ciptaan. Dalam artian postur atau badannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Khilqatnya berarti sifat penciptaannya itu bagaimana? Dalam artian sifat tubuhnya itu loh. Sifat bentuknya Rasulullah bagaimana? Kalau yang pertama akhlaknya. Paham maksudnya? Ya? Nah, barakallahu fikum itu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam nam rub'atan min rijal laisa bitawil wala biqasir. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah lelaki yang sedang. Dia tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Paham ya? Tidak tinggi, tidak pendek. Sedang itu saya, pertengahan. kalau ya, insyaallah ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ini menunjukkan bahwasanya nah barakallahu fikum seperti ini semuanya yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nah, barakallahu fikum ini adalah hadis. Paham ya? Ha? Kullu ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qawlan fi'lan aw taqriran aw wasfin. Paham ya? Itu adalah hadisan itu seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Kemudian berikutnya barakallahu fikum hafizakumullah. Aksamul khabari bi'tibari man yudhafu ilaih. Pembagian-pembagian khabar ditinjau atau dilihat dari sudut pandang orang yang disandarkan padanya. Paham ya? Nah, ini masuk dalam ilmu mustalah Masuk dalam musalah. Ada marfo, ada mauquf, ada maqtu'an itu. Nah, Masya Allah, Barakallahu Ternyata ada sangkut pautnya, ada keterkaitannya dengan ilmu mustalah. Namun tidak masalah. Kita lihat di sini. Jadi pembagian khobar itu ditinjau dari yang orang yang disandarkan itu ada berapa. Nah, atau orang yang disandari khobar tersebut ada berapa? Ada tiga. Kita lihat sini. Yang pasti khobar bi'tibari man yudhafu ilaihi ila syurati Bahwasanya kabar itu terbagi menjadi tiga ditinjau dari orang yang disandari kabar tersebut. Nah, paham sama ya? Marfu'un wa mauqufun wa maqtu'un. Apa marfu'in wa mauqufin wa maqtu'in? Paham ya? Nah, boleh dibaca dua bacaan. Mau sama ya? Nah, barakallahu fikum. Fal marfu'u ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam haqiqatan aw hukman. Maka yang marfu itu adalah semua perkara yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik secara hakikat maupun secara hukum. Paham ya? Karena nanti ada hadis yang lafaznya apa? Lahu hukum rafa'. Hakikatnya dia tidak marfu cuma dia memiliki hukum rafa'. Sehingga hukuman di sini maksudnya. Paham maksudnya ya? Ewa. Fal marfu' hakikatan Nah, maka sebuah hadis yang marfu secara hakikat adalah qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi'luhu wa iqraruh, yaitu ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perbuatannya serta nah barakallahu fikum pentapannya. Maksudnya ya? Nah barakallahu fikum. Wal marfu hukman dan yang marfu setelah hukum adalah apa? Ma'udhi fa'ila sunnatih. Itu perkara-perkara seluruh perkara yang disandarkan kepada sunnahnya. Wa min sunanin Nabi SAW alaihi wasallam soalnya. Termasuk bagian dari sunnah Rasulullah SAW alaihi wasallam yang diucapkan oleh siapa ini? Sahabat. Ingat ya, ya? sahabat ketika mengucapkan termasuk sunnah Rasulullah SAW alaihi wasallam berarti memiliki hukum apa? Rafa atau marfu. Nah, lahu hukum rafa. Paham ya? Lahu hukum rafa. Aw ahdihi atau sesuatu standar pada zamannya. Awana bidzalik kata semisal itu. Mimma la yadullu ala mubasyaratihi iyyah. Nah, berupa perkara-perkara yang menunjukkan apa? Yang tidak menunjukkan atas apa? Perbuatan langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu maksudnya ya? Mubasyaratuhu iyyah maksudnya Rasulullah tidak melakukan langsung itu loh. Mafhum? Nah, barakallahu fikum. Jadi semua perkara yang disandarkan pada sunnahnya atau pada zamannya, nah, yang Rasulullah tidak melakukan langsung itu nanti bisa jadi memiliki hukum rafa'. Wa minhu qaulus sahabi, di antaranya adalah juga enam ucapan enam sahabat umirna auhina Kami diperintahkan atau kami dilarang. Ini enggak mungkin kalau yang merintahkan bukan Rasulullah. Paham ya? Nah, ini tidak, tidak mungkin kalau yang memerintahkan bukan atau yang melarang bukan Rasulullah. Al nabihi ma'ruf semisal keduanya. Kakauli ibn Abbas radhiyallahu anhu seperti ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu Abdullah Abdullah bin Abbas Abu Abbas umiran nabi umiran nasu an yakuna ah, an yakuna akhiru ahdihim bil bait na'am illa annahu khufifa 'anil haid na'am barakallahu fikum manusia diperintahkan an yakuna akhiru ahdihim na'am sedikit akhir pertama kali na'am barakallahu eh, akhir daripada ahdihim yaitu perjum, eh, nah barakallahu fikum perjanjian mereka bil bait nah bil bait maksudnya di mana bait maksudnya Baitul Haram ya, Ka'bah ya. Nah, barakallahu fiikum illa melainkan annahu khusufa 'anil haid. Nah, akan tapi kecuali apa? Kecuali memang diberikan keringanan bagi orang yang haid. Orang haid tidak boleh di situ itu istilahnya. Nah, barakallahu fiikum. Ini seperti ini kan semisal apa? Ini maksudnya berkaitan dengan amalan amalan segaji ya. Cuma di sini kan sekarang kalau kita lihat di sini kan lafaz umirna wa nuhina ini. Umirna sama nuhina ini. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Yang nuhina qaulul mu'atiyah radhiyallahu anha nuhina an an ittiba'il janais walam ya walam ya'zam alaina walam ya'zam alaina nah kita dilarang untuk mengikuti jenazah namun kita tidak diharamkan paham ya jenazah masih diharuskan dulu paham ya diharuskan untuk meninggalkan itu enggak dalam artian dilarang karohah makruh paham ya nah ini walaupun istilahnya apa hadisnya dibicarakan dalam artian dalam artian hadisnya ini nanti maknanya dibawa kemana-mana bahasanya Nah, bisa jadi sebelum apa? Sebelum adanya apa? Penghapusan masalah ziarah kubur. Paham ya? Nah, barakallahu fikum ada yang katakan seperti itu juga. Karena nanti masalah ziarah kubur ternyata diperbolehkan itu loh. Paham ya maksudnya ya? Nah, nuhina an tibal janaz wal muzam alaina. Kita dilarang untuk mengikuti apa? Mengikuti jenazah atau perempuan maksudnya ini ya. Wal muzam alaina namun tidak diharamkan. Larangan tersebut maksudnya tidak larangan yang harus itu loh. Perintah makruh kan berarti kan? Eh nah barakallahu fikum. Jadi para wanita, para wanita memang dimakruhkan nah barakallahu fikum untuk mengikuti jenazah. Jadi upayakan laki-laki mengikuti. Nah barakallahu fikum. Tapi kalau aman dari fitnah dia ikut misalkan jauh aman dari fitnah masuk dalam perkara apa? Perkara yang tidak berdosa juga karena itu larangannya bukan larangan haram. Walam yaqsam alaina. Apa maksudnya ya? Nah barakallahu fikum. Kemudian berikutnya barakallahu fikum hafizakumullah wal mauquf. Ada mauquf ma'udifa ila sahabi walam yasbut lahu hukm rafa. Nah, mauquf itu adalah sebuah khabar yang disandarkan kepada sahabat walam yasbut lahu tapi tidak nah barakallahu fikum tidak tetap padanya hukum rafa. Maksudnya tidak memiliki hukum rafa. Wa huwa hujjatun 'ala al-qawl rajih. Nah, ini juga hujah menurut berdasarkan ucapan yang kuat. Illa an yukhalifan nassan. Jadi ucapan para sahabat, perbuatan para sahabat itu itu bisa jadi hujah. Manakala ada tidak menyelisih nas, tidak menyelisih dalil, tidak menyelisih dalil. Illa an yukhalifa nassan aw qala sahabin akhar. Naam. kecuali kalau seandainya menyelisih nas atau dalil atau menyelisih ucapan sahabat yang lainnya. Fa in khalafa nasan akhadha Naam akhadha bin nas. Apabila na barakallahu fikum menyelisih dari dalil atau nas maka hendaknya mengambil apa nas tersebut. Wa in khalafa qala sahabi. Kalau seandainya menyelisih ucapan sahabi akhir, akhadha min huma maka hendaknya dia mengambil yang kuat di antara kedua keduanya. Paham ya? Nah, ada sahabat yang menyelisih ucapannya maka diambil mana yang kuat di antara keduanya. Wa sahabi, siapa sahabat itu? Wa sahabi mastamana bin Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala dzalik. Sahabat itu adalah orang yang berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman dengannya dan mati dalam keadaan beriman atau eh, dan mati di atas keimanan. Paham sama ya? Itu namanya sahabat. Sebagian para ulama ada menambahkan wa in takhallat wa in takhallalat riddah. Walaupun diiringi dengan kemurtadan. Paham ya? Nah, dalam artian walaupun dia murtad kemudian masuk Islam lagi kalau dia itu adalah pernah berjumpa dengan Rasulullah dalam keadaan beriman, Nah, barakallahu fikum kemudian dia itu mati dan mana beriman, kemudian murtad kok beriman lagi, maka tetap dikatakan sahabat. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum itu seperti itu. Yang terakhir, wal maqtu' ma udhifa ila tabi'i. Maqtu' itu adalah yang disandarkan khabar atau kabar yang disandarkan kepada tabi'in faman ba'dah. Nah, atau pada orang yang setelahnya setelah tabi'in وتابعي من اتبعها بالصحابي مؤمنا بالرسول Rasulullah الله عليه وسلم وما تعذلك tabi'in adalah orang yang berkumpul atau bertemu dengan para sahabat nah dalam keadaan beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mata adal dan mati di atas keimanan ini namanya apa namanya tabi'in berikutnya apa namanya atba'u tabi'in maaf sama ya ya nah barakallahu fikum berarti sudah kita selesaikan pembagian masalah khobar khobar itu kalau sandarkan kepada nah barakallahu fikum kalau tinjau dari penyadarannya kepada nah pada orang yang disandarkan kabar kepadanya atau ditinjau dari nah orang yang disandari kabar tersebut terbagi menjadi tiga marfu mauquf sama apa maktu mauquf itu yang barakallahu fikum khabar yang sampai sahabat maktu itu yang sampai tabi'in marfu itu yang sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikutnya insyaallah kita Nah, lanjut pada pertemuan yang selanjutnya biidznillah subhanahu wa taala. subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Alhamdulillah, alamin.